السديد بسم الله الثامنة عشرة yang ke-18 bab kata Syekh Sa'di rahimahullah ma jaa anna sabab kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin sebab kekafiran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka tidak lain adalah karena al-ghulu melampaui batas berlebihan. Kemarin disebutkan oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam ayat surat An-Nisa. Nah, ahlul kitab ini hulu. Orang-orang Yahudi hulu terhadap Nabi Isa. Apa hulunya? Mencaci maki merendahkan Nabi Isa alaihissalam merendahkan ibunya Maryam Al-Batul. Nah, sampai mereka bahkan merasa berhasil membunuh membunuh beliau salam padahal tidak. Nah, sebaliknya, nah itu kalau dan itu dalam bentuk apa dam, ya, bentuk celaan. Ini hulu orang-orang yang nah, Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani sebaliknya, hulu dalam hal madah. Mereka menganggap Nah, Nabi Isa salah satu dari yang tiga nah, Trinitas. Nah, itu hulu, hulunya hulu dalam hal madah, dalam hal memuji. Dan ini semua dilarang. Makanya Rasulullah nah, beliau menyebutkan dua ini ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Termasuk larangan juga buat buat kita. Semua yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang orang-orang ahlul kitab itu tuh berlaku juga untuk orang ahlul Quran, orang-orang yang menerima Al-Quran. Nah, matalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Itu juga berlaku untuk orang yang yahmilul Quran. Nah, ya membawa Al-Quran, maka hamalatul Quran sangat penting untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu kepada orang-orang yang hamalatul Quran. Qala rahimahullah. <clears throat> Wal ghulu huwa mujawazatul haddi bi an yaj'ala lis-salihin min huquqillahi al khassa bihi syai'un. Bi an yaj'ala lis-salihin min huquqillahi al-khassa bihi syai'un. Ghulu itu adalah artinya melampaui batas. Ini dengan diberikan kepada orang saleh itu sebahagian hak Allah yang khusus bagi Allah. Apa khusus? Ibadahi. Nah, Fa inna haqqallaha alladzi la yusyariku fihi musyarik. Karena hak Allah yang tidak disaingi oleh siapapun yang mau menyaingi tidak akan ada yang bisa menyainginya. Huwal kamalul mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Wal ghinal mutlak. Kemaha kayaan. Maha kaya yang mutlak. Tidak butuh kepada makhluknya. Wat tasarruful mutlak. Dan berbuat secara mutlak. Min jami'il wujuh dari semua sisi wa annahu la yastahiqul ibadatu wa ta'alluhu ahadun siwahu ini tidak ada yang berhak menerima ibadah dan ta'alluh ketergantungan kesempurnaan itu kecuali kecuali hanya Allah nah. Faman ghala bi ahadil makhluqin bi ahadin minal makhluqin hatta ja'ala lahu nasiban min hadhil asya' faqad tawa bihi rabbal alamin wa dhalika a'zamu syirk Nah, siapa yang melampaui batas berlebih-lebihan terhadap salah satu di antara makhluk siapapun dia, berarti dia telah menjadikan bagian untuk makhluk tersebut dari hal-hal yang tadi dan disebutkan maka berarti dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika a'zamu asy-syirik. Nah, dia serahkan ia anggap makhluk itu juga memiliki kesempurnaan mutlak seperti Allah. Kesempurnaan hatta Nabi kita yang digelari insan kamil, sekamil-kamilnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih manusia, manusia. Dicabut rohnya oleh Jibril. Enam oleh malaikat maut. Nah, dalam keadaan beliau merasakan sakit juga, sakitnya kematian. Sampai-sampai disebutkan Jibril berpaling, saking tidak tega melihat Rasulullah kesakitan. Ini Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah. Nah. Ya, nah. Begitu juga waman rafa'a ahadan minas salihin fawqa manzilati. Siapa yang melepaskan? Nah, <clears throat> ini saya artikan melepaskan walaupun arti asalnya apa? mengangkat. Ya, yang jelas nah, lebih lebih pas itu melepaskan seseorang dari orang saleh fauqaman zinati di luar kedudukannya allati anzalahu Allah yang telah Allah berikan kepada dia faqad zala fihi berarti dia telah berbuat ghulu terhadap orang tersebut wa dzalika wasilatun ila syirk wa dan itu adalah wasilah kepada syirik dan upaya meninggalkan agama. Nah, ini kenapa Perbuatan mereka mengangkat derajat misalnya menyandingkan Rasulullah SAW kepada yakni setingkat dengan Allah itu bukan mengangkat beliau. Bukan mengah, bukan mengangkat, bukan memuliakan beliau. Mereka yang seperti Abu Siri dengan kasidah-kasidahnya ya yang sering disebutkan di sini ya ma, ya, ya man akramal khalqi man li mali man alu bihi siwaka nah kalimat-kalimat seperti itu ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك ilmu din wa ilmu qalam wal ilmu wal wal qalam yang sampai para ulama mengatakan berat nggak ada lagi bagian untuk Allah diberikan semuanya punya Rasulullah nah ya nah ini wallahu a'lam bishawab nah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang terkait dengan pembagian manusia dengan orang-orang saleh